Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana caranya hati ini biar istiqomah? Soalnya hati saya selalu cenderung. Hati bahasa Arabnya bukan kalbu, kalbu anjing. Oh, oh, oh. nah, jangan bilang manajemen kalbu, manajemen kol. Manajemen kolbu artinya memanage hati. Kalau manajemen kalbu ternak anjing. Kolbu Kolbu artinya berbolak-balik. Kolbu. kolaba yuqallibu taqallaba yataqallabu artinya berbolak-balik. Waktu di masjid ini sudah kuat. Kuat. Pokoknya pulang dari sini aku sudah azam Pak Ustaz. Apa azammu? Buanglah mantan pada tempat. Begitu keluar dari sini aku azam putus, putus, putus. Gimana A? Jadi kita nonton, kuputuskan dulu. Putuskan apa? Ayo kita nonton. bolak kan. balik. Makanya diajarkan Nabi doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik wa ala taatik. Maka kita perlu berjamaah. Carilah kawan-kawan kos yang menyelamatkan kita dari perbuatan. Pulang dari sini selamat, tapi kawan kos maka cari kawan kos yang menyelamatkan. Ingat, serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala, predator, mengawasi. Sekelompok bison menyeberang sungai, maka ada satu predator mengawasi. Dia tidak akan menerkam bison yang ramai. Ada satu bison minum ke tepi, itu yang dia terkam habis. Jangan kalian pisahkan diri dari jamaah. Makanya buat komunitas. Biasanya orang bisa buat komunitas kalau ada banyak bersama. Komunitas pemuda hijrah. Mantap. Komunitas yuk ngaji. Komunitas artis tobat. Komunitas uh, jombloan sejati. Komunitas geng motor. Mantap. Saya sudah banyak ketemu komunitas-komunitas. Setelah kalian punya komunitas, yang kedua, jenguklah orang sakit. Balik dari sini nanti pergi kalian ke rumah sakit yang dekat sini rumah sakit apa? Jangan rumah sakit bersalin. Tengoklah di dalam ada orang yang kabel dipasang di ujung jari, nampak darah keluar, masuk ke mesin cuci 5 jam. Ibu sudah berapa lama terbaring? Sudah 5 jam, Pak Ustaz. Ngapain cuci darah? Dua pinggang tak berfungsi, nah Ustaz. Berapa lama ini bu? 5 jam Seminggu berapa kali? Dua kali Nanti lama-lama satu hari sekali Sampai akhirnya Oleh sebab itu maka Tengok orang sakit Balik dari sini nanti kalian pergi rumah sakit Kalau sekuritinya nanya Mau jenguk siapa pak? Semua yang ada sini mau kujenguk Kalau tak dikasihnya masuk Kumpulkan security itu ceramah dia Hai para security Sudahkah kalian mengambil pelajaran dari orang-orang sakit ini? tangkapnya di sini, pergi balik. Pertama, berjamaah, buat komunitas. Yang kedua, tengok orang sakit. Yang ketiga, tengok orang mati. Pejabat tinggi, jenderal, orang kaya, penguasa, alim ulama, terbujur kaku tak berdaya, menutupkan kelopak matamu pun. Jangan kalian melangkahkan kaki. Jangankan mengayunkan tangan, menutupkan kelopak mata maupun orang lain Allah maufir ya Ada orang mati begitu sini. Ingat, ayo orang-orang sombong, orang-orang angkuh. Menutupkan kelopak mata maupun orang lain. Apakah kita harus menyam apakah kita harus mempunyai salah satu mazhab? Jadi kok selama ini tak pakai mazhab? Pakai apa? Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Emang sanggup? Saya kembali ke Quran dan Sunnah melalui Imam Syafi'i. Muhammadiyah kembali ke Quran dan Sunnah melalui Majelis Tarjih. Majelis Tarjih Muhammadiyah memilih pendapat di antara mazhab yang paling tua Hanafi meninggal 150 hijrah. Nomor dua Maliki meninggal 179 Hijrah. Nomor tiga Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Nomor empat Hambali meninggal 241 Hijrah. Betul, kembali ke Quran dan Sunnah melalui ulama. Saya tidak mau ikut Syafi'i, saya tidak mau ikut Hambali, saya tidak mau ikut Maliki, saya tidak mau ikut Hanafi. Pokoknya saya ikut Quran dan Sunnah. Berarti kau imam mazhab kelima. Kalau AC rusak, kemana dibawa? Reparasi AC. Kalau HP rusak, di mana dibawa? Ke servis HP. Laptop rusak, bawa ke toko HP. Tapi kenapa kalau sudah bicara agama, kau berkata, aku bisa sendiri. Ini otakmu sungsang. Jangan percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Yang penting saya langsung ke Quran waktu kau naik pesawat, kau percaya tak sama pilot? Kenapa kau tak berkata seperti kata itu? Aku tak percaya sama pilot. Aku mesti tahu mana kau pergi, Mana giginya. <laughs> Pernah tak waktu naik pesawat kau ketuk pintu Pak pilot? Aku mau nanya, ini bensinnya kemana aja mas? Ini solar apa premium apa pertama? Artinya waktu naik pesawat kau percaya kepada pi pilot. Kenapa waktu naik pesawat kau percaya pada pilot? Sedangkan ini kenapa kau tak percaya pada ulama? Syafi'i manusia, aku manusia. Syafi'i makan, aku makan. Syafi'i tidur, aku tidur. Betul. Tapi Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Semua hadis itu ada di kepalanya. Imam Syafi'i kalau pergi ke masjid telinga disumbatnya pakai kapas. Karena dia takut semua yang dia dengar dia hafal. Sedangkan engkau ikro baru ikro lima. Baca Quran pun pakai huruf Latin. Ya asib Ustaz, saya mau tanya, kami para pemuda banyak yang baru hijrah. Alhamdulillah. Bagaimana cara untuk membersihkan dosa-dosa yang telah lalu? Mandi taubat. Mandi taubat. Di mana mandi taubat Ustaz? Di kamar lah. Kalau di kolam renang bagus. Keponakan saya mau minta mandi kolam renang. Kolam renang, kolam renang. Saya tak larang. Saya tak pernah melarang orang. Jangan mandi kolam renang, jangan. Tidak. Saya bawa dia cerita ada orang beku di Sudah sebulan tak mandi. Oh, kurang benanah-nanah. Masuklah dia ke kolam Mengembang kudis. Ada orang yang benanah-nanah kena wasir anusnya. Kentut dia dalam. Tiba-tiba ada orang mandi. Pas mandi itu tertelannya air. Habis itu saya, ya mandi kita ya enggak kita tidak perlu menjawab orang, tapi kita ajak dia berpikir supaya dia sendiri yang memberikan jawab. Nabi Muhammad itu begitu. Ketika datang seorang, izinkan aku bersina. Sahabat sudah mencang hmm, pedang, pancung kau. Jangan kata Nabi. Jangan kata Nabi. Tanya dia, bagaimana kalau orang bersina dengan anak? Bagaimana kalau orang bersinah dengan adikmu? Bagaimana kalau orang bersinah dengan mahmu? merah Nabi itu cerdas, dia tidak memberikan jawaban, tapi dia mengajak orang berpikir untuk men menjawab apa dari pertanyaannya. Membersihkan dosa, mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustaz? Basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kau salto di sungai Lenton, kepala dimana? aku berniat mandi tobat karena Allah Ta'ala Pasang semua Tapi kalau di dalam kamar mandi itu ada lubang WC Jangan kalian sebut nama Allah Tak boleh Belum diam aja Niatnya dalam ha? Nah mandi Setelah bersih sholat sunat taubat Lagi yang pakai usolli Usolli sunat taubat Rok'ataini Lillah Ta'ala Bagi yang tak pakai usolli Dalam hati aja Allah Kau sholat apa tadi? Kau tanya-tanya Terserah aku lah Bagusnya tengah malam. Bagus malam. Cepat-cepat tidur malam. Saya udah biasa begadang, Pak Ustaz. Gak bisa cepat tidur malam. Beli antimu. Habis itu barulah Mamin muslimin yuzlimu kalau ada orang berdosa summa yatahar bersuci, summa yusolli ini salat sunat taubat dua rakaat, summa yastaghfirullah beristighfar minta ampun kepada Siapa yang tak berdosa? Ayah adik-adikku yang banyak dosa. Yang tak berdosa di dunia ini siapa? Abdul Somad. Engkau bicara di depan orang banyak ini bukan karena kau tidak berdosa. Tapi karena Allah masih sayang menutupi segala dosa. No? Adam alaihissalam berdosa apa tak berdosa? Apa dosanya? Makan buah kuldi. Iblis berdosa apa tak berdosa? Apa dosanya? Sombong apa beda dosa iblis sama dosa Adam? Adam dosanya syahwat, keinginan, makan. Tapi ini dosanya sombong. Yang berbahaya itu dosa sombong apa dosa syahwat? Kalau engkau masih bersahwat bersyukurlah. Nanti kau masih hidup. Kau minta ampun pada Allah. Tapi kalau kau sudah sombong, nauzubillah. Mudah-mudahan dosa kita masih sebatas dosa syahwat. Ada orang makannya baik, minumnya baik, tapi sombongnya luar biasa, merasa diri penghuni surga. Kalau udah nengok orang neraka, neraka, neraka. Menengok anak-anak muda, kalian anak muda dosa kalian belum banyak, sedangkan aku sudah banyak dosa. Menengok Buya, Buya sudah tua, amal kau banyak Buya, sedangkan aku belum tentu umurku sampai. Menengok Mu'alab, 15 anak suku, anak dalam. kemarin di Jambi masuk Islam melihat mereka kalian suku anak dalam kalian belum ada dosa apa-apa sedangkan aku sudah banyak dosa maka jangan pernah angkuh dan sombong adapun dosa sahwat pernah kalian silap dan salah taubatlah jangan tunggu keluar dari sini sekarang juga ambil HP cari nama dia delete buka FB tengok nama dia unfriend teganya teganya teganya Nanti setelah tamat dari UIR ini, aku akan datang ke rumahmu, kupinang kau dengan bismillah. Kita adakan nikah masal nanti. Dia sewa gedung di UIR, nikah masal. Luar uwir yang mau masuk silakan. Tausiah nik pernikahan oleh Ustadz Abdul Somad. Bagaimana jika dalam sholat berjamaah bacaan imamnya salah? Misalnya panjang pendeknya, tajwidnya, salah hurufnya, sah atau tidak sah solatnya Pak Ustaz. Harukah mengulang? La salata tidak sah solat. Liman lam yakrah bifatihatil kitab. Kalau fatihahnya tidak benar. Karena fatihah rukun solat. Orang yang tak baca fatihah solatnya batal. Maka bacaan fatihah mesti luruskan. Imam kita tadi qari. Kenapa kalian tak perbaiki bacaan? Habis solat. Baik maaf benarkan bacaan saya ya. Ya, saya baca Fatihah. Ya, baca. A'udzu. A ah, a ah, a ah, a'ud. Huruf ain tak ada dalam bahasa Inggris. I love you. A'ud, a'ud, a'ud. A'udzu. Ada la, ada za, ada wa, ada ja. Sadaqallahul azim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini u a'uzu. A'uzu. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Lu, sebentar Ustaz, mau kemana? Gigi tinggal. A'udzu billahi minas syaiton. Eh kan syaitan. Ribet sekali bahasa Arab ini. Payah sekali bahasa Arab. Eh, kau kan belajar bahasa Inggris? Ya, dalam bahasa Inggris pun ada syaitan. Mana contohnya? Workshop. Where are you going? To shopping center. Washington DC. Siapa bilang tak ada? Bahasa Indonesia yang tak ada. Bahasa Indonesia tak ada. Semuanya sama. Ra, sa, sya, so. Saya suka Ustaz. Nah, betulkan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadap besar. Pegang dada. Kalau bergetar huruf besar. Ha, ha, ha. Kalau tidak ada getarnya di dada huruf kecil. Buat tahsin, kajian tahsin. Pojok sana, pojok sini, pojok, pojok sini. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an khalaqal insan. Pojok sini. Amma yatasaalun. Pojok sini ikra. A a a bataba batata batasa Kau di mana? Aku Ar-Rahman. Mantap. Kau di mana? Aku sini. Jangan ketawakan dia. Hari ini zaman edan masih ada anak muda mau mengaji. Alhamdulillah yang lain sedang sibuk dengan bonceng membonceng, bernalpot dipotong. Dihidupkan di tempat gang, ada atu-atu posan ratu mau mati. Dong. Adalah surau kecil di situ. Surau kecil musola, tapi rupanya orang-orang soleh sholat di situ. Lewat dia di situ pakai. Orang sedang sholat maghrib. Khairil maghdubi alaihim ada satu yang latah mampu itu. Diaminkan. Amin. Tuh, mati. Baru kau tahu. Saya ingin tanya Ustaz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. saya ya. berjumpa dengan Syekh Abdul Sattar. Siapa namanya? Syekh Abdus Sattar. Syekh Abdus Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdul Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdul Sattar bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan. Ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukannya, dirobeknya. Dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaraku di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju anak wir tiba-tiba besok pergi ke sana. Dua hari setelah itu keluar koran New York Times. Tiga anak wir pingsan karena tak makan lontong sayur. Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan jika sebelumnya bekerja di bank konvensional lalu resign? Bagaimana cara kita membersihkan harta riba kita? Ambil yang dulu pernah kau beli dari riba, riba, riba itu berapa hasil riba itu? lalu kau serahkan untuk masalah ammah kepentingan umum bukan pribadi datang ke panti asuhan bangunkan anak yatim fakir miskin datang ke Pak Rektor tanya mana perlu buat asrama mahasiswa fisabilillah hai kalian dulu yang makan haram riba-riba konvensional tak cukup kalian hanya tobat ini banyak nih yang bekas konvensional tobat nangis di pintu kamu ya Allah aku makan riba Bukan begitu tobatnya. Ambek, keluarkan duit-duit itu semua. Baru nangis. Baru nangisnya lebih kuat. Ustadz, di medsos viral komunitas gay Palu 1522. Gay Pekanbaru 4116. Berarti, na'uzbillah, na'uzbillah. Gimana ceritanya ini kok bisa begitu? Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Pihak kampus, guru, orang tua, masyarakat, alim ulama. Jangan saling menyalahkan. Mari kita ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu SWT Hidupkan badan. Ini menunjukkan kegagalan ustaz, kegagalan dakwah. Kenapa bisa 4116? Ini datanya kok bisa dapat? Jangan anggota juga. Yang sudah tobat maksudnya. Kalau ada tetangga tidak pakai jilbab, yang salah dia apa kita? Kita. Kenapa tak mengajak dia pakai jilbab? Begitu juga ini. Berarti dia sudah dirayu oleh orang yang gay. Maka wahai para dokter, tulislah. Hai para dokter, kalian tahu secerama, Kalian tulislah bahayanya. Ada salah satu dokter di Indonesia menulis bagaimana penyakit bisul otak yang diderita oleh orang kena penyakit gay, lesbian. Gak baca tulisannya beli dan pakai ini tanggung jawab kita bersama pihak kampus UIR sudah memulai kampus-kampus yang lain mulai ajak dakwahkan pihak-pihak yang berwajib kita akan dituntut di hadapan Allah kalau tak kalian lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini la yab'atsallahu alaikum iqaban Allah menurunkan hukuman setelah hukuman itu datang semata tad'u lalu kau angkat tangan berdoa fala yustajabu lakum doa kau tak dikabulkan Allah salah satu sebab doa tak dikabulkan Allah karena tidak melakukan nahi mungkar apakah salah kami kuliah sambil menggunakan cadar cadar itu ajaran Islam lebih 20 hadis bercerita tentang cadar yang ulama ikhtilaf ada dua satu mengatakan wajah mesti ditu. Yang satu mengatakan wajah mesti dibuka. Itu saja. Yang satu wajah dibuka. Kebetulan botol terbuka. Yang satu mengatakan wajah mesti ditutup. Itu saja yang bilang. Maka saudaraku yang berpendapat wajah ditutup, tutuplah wajahmu. Sedangkan saudaraku yang berpendapat wajah dibuka, bukalah. Ustaz condong kemana? Saya ikut hadis innal mar'ata perempuan. Jika balagatil mahid kalau sudah sampai usia menstruasi la yaslullah an yura minha maka boleh menampakkan wajah dan tapak tangan. Maka kalian yang membuka wajah tak apa-apa. Yang menutup wajah pun maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Kenapa kalau kalian nampak ada perempuan bercadar kalian ejek? Perempuan bercadar kalian ejek, perempuan tak bercelana kalian diam. Nampak perempuan bercadar, hai ninja. Nampak perempuan berok pendek, diam kalian. Berarti otak kalian sudah dimasuki setan. Perempuan yang bercadar, dia bukan menjaga pipinya. Perempuan bercadar bukan menjaga wajahnya. Perempuan bercadar sedang menjaga mata kita. Mahasiswi kalau dia bercadar, dosennya di lokal musuh. Bayangkan kalau mahasiswa itu cantik, duduk di paling depan. Dosen itu menulis sampai ke bawah. Mahasiswa ada senyum-senyum dah. Pak, pak, pak, wetcode dah habis, pak. Bayangkan kalau perempuan cantik tadi nyetop mobil melambai di depan depan. Ah, habis angkot-angkot tabrakan. Supir-supir busway masuk parit. Supir. Bayangkan kalau perempuan yang cantik tadi membuka wajahnya pergi ke musola, atu-atu masuk padat. Menengok dia meniti Elio. Menengok bini meniti air tu. Jadi yang bercadar silakan bercadar, kita hormati karena bagian dari ajaran Islam. Yang membuka wajah pun juga adalah bagian ajaran Islam. Tapi saya menghormati respect mahasiswi-mahasiswi saya yang dulu mengadu karena ada yang melarang. Saya bilang ini hak kalian. Kita sampaikan ke Pak Rektor bahwa ini adalah bagian dari ajaran Islam. Saya seorang perawat. Di dalam ruang operasi saya harus menggunakan baju yang terlihat lengan. Baju pendek. Apakah hukumnya Ustadz? Mohon penjelasan. Seorang dokter perempuan atau perawat di dalam. Kalau sampai sampailah jilbabnya panjang, ini orang operasi, termasuk pula jilbab tuh ke perut kawan. Maka ketika sertifikasi rumah sakit dikatakan perempuan harus merapikan jilbabnya. Waktu pengarahan itu ada yang mengantuk, dikatakan ya perempuan tak boleh pakai jilbab. Itu kejadiannya di siang. Maka bapak kepala rumah sakit mengklarifikasi Ustaz Somad tidak ada larangan perempuan pakai jilbab hanya saja merapikannya penuh lebar-lebar karena nanti asik ngurus jilbab tak diurus orang yang dioperasi nah karena sebab itu rapi tangan kalau masih bisa pusing sini pakai tidak bisa longgar tapi mesti bersarung pakai plastik segala macam pokoknya jaga tapi ada kaedah ad-darurat tubihul mahzurat yang keadaan darurat emergensi membolehkan yang mahzurat tak terelakkan lagi Memang harus terbuka, mesti harus kau singkat. Tetap juga bisa ditutup. Nah, jadi ada ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat tingkat tinggi pun ada kadar-kadarnya. Selama masih bisa pada batas-batas ini, maka masih diterima menurut ajaran agama Islam. Itulah kaji kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Pak Ustaz. Apakah wanita non-muslim boleh melihat aurat wanita muslim seperti rambut dan lain-lain? Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan aurat perempuan non-muslim boleh melihat perempuan muslimah. Kalian punya kawan non-muslim, perempuan. Dia boleh melihat aurat kalian seperti melihat aurat mahram. Seperti anak kalian boleh melihat lengan. Tapi pendapat yang ini tegas mengatakan tak boleh non muslim tadi tak boleh melihat. Kenapa? Padahal dia kan perempuan juga. Karena kalau dia lihat, dia akan ceritakan kepada adiknya, kepada suaminya tentang bagaimana aku tadi nengok siang nampak rambutnya begini, pipinya begini, tangannya begini. Diceritakannya. Karena khawatir tidak aman, Aman. Maka dalam hal ini kita lebih baik menjaga. Tapi bukan berarti tidak boleh berkawan. Berkawan dengan non muslim, silakan. Bertetangga dengan non muslim, silakan. Tapi kalau sudah masalah harga diri, masalah memberikan walak wal barok kepemimpinan, masalah memilih menjadi wakil, masalah memberikan amar ma'ruf nahi munkar, masalah keyakinan.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 Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari riba, dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dari segala perbuatan yang keji dan munkar ya Allah. Allah mansur ikhwanan al-musabina fi Donggala wa Lombok wa Palu. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Donggala, di Lombok, di Palu. Waj'alhum minas sabirin, jadikan mereka orang-orang yang sabar. Alladzina asabat asabathum musibah, orang-orang yang ketika musibah itu datang Qadu mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah la tada' ala dzamban illa ghafarta. Segala dosa-dosa kami di masa lalu ampunkan ya Allah. wala aibat aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. wala la maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit angkat penyakitnya sehatkan ya Allah. wala mayitan illa rahimta. Yang mati meninggal dunia sehatkan murahkan rahmat, turunkan kebaikan kepada dirinya ya Allah. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين segala macam masalah segala macam urusan mudahkanlah kalau dia baik bagi kami di dunia dan di akhirat ya Allah Allahumma aslih syabab al-muslimin perbaiki anak-anak muda kaum muslimin wa bi'anhum minaz zina jauhkan mereka dari perbuatan yang mungkar ya Allah Allahumma a'inna tolong kami ala zikrika supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu wa syukrika selalu bersyukur padamu wa husni ibadatik selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah Allahumma aktib lana bi husnil khatimah ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا